Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Kita melanjutkan kembali untuk membaca Risalah Usul Atsalasah atau tiga landasan utama. Penulis mengatakan, "I'lam <clears throat> rahimakallahu ketahuilah semoga Allah merahmatimu annahu yajibu alaina bahwasanya wajib bagi kita ta'allumu arba'i masaila untuk mempelajari empat perkara kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> di bagian awal risalah ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah mendoakan kebaikan untuk para penimba ilmu semoga Allah merahmati mereka dan ini menunjukkan kasih sayang ya beliau kepada para mat'u dan juga menunjukkan bagusnya beliau dalam berdakwah yaitu menggabungkan antara doa dengan taklim <clears throat> dan demikianlah hendaknya seorang yang berdakwah dia membangun dakwahnya di atas sifat kasih sayang Rasulullah SAW bersabda Ar-Rahimuna Rahman orang-orang yang penyayang maka akan disayangi oleh Allah irhamu fil ardi yarhamkum man fis sama sayangilah yang ada di bumi maka Allah yang di atas langit akan menyayangi kalian demikian sedikit pembahasan yang bisa kita sajikan mudah-mudahan bermanfaat wallahu a'lam bissawab